بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ولا ولا قوة إلا بالله ما بعد Imam Malik rahimahullah taala Beliau berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala Kata Imam Malik Ini raitu fi qalbika nuran Sesungguhnya aku melihat di kalbumu ada cahaya. Fala tudfi'hu bil ma'siyah maka janganlah engkau padamkan dengan perbuatan maksiat. Aku lihat maksudnya engkau punya kecerdasan, kemampuan, pendapatan ilmu, maka jangan dirusak dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Imam Syafi'i rahimahullah juga pernah menyatakan kata beliau, aku pernah mengadu kepada Waki' gurunya tentang jeleknya hafalanku. Maka beliau pun membimbing aku untuk meninggalkan maksiat. Kata beliau sungguhnya ilmu itu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Tidak akan diberikan kepada seorang yang maksiat. Alhamdulillah rahimah rahimakumullah para tulab di sini menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin berhasil dalam talabul ilmi, ingin bisa menghafal, bisa mendapatkan ilmu, ya di antara harus kita lakukan adalah tarkul maksiat, meninggalkan maksiat. Ya, Yang perlu kita tahu diantaranya adalah syaitan. Syaitan itu punya beberapa madkhal. Punya beberapa celah untuk kita terseret ke dalam asiat. Beberapa tempat yang syaitan mengganggu kita untuk kita terjatuh dalam asiat. Salah satu yang kita baca hari ini adalah madkhal yaitu terkait dengan pandangan nazar maksiat dengan apa mata maksiat dengan mata iya entah melihat langsung perempuan bukan mahram atau melihat gambar yang lainnya yang haram-haram itu merusak hati itu maksiat yang akan mengganggu seorang santri Tetap boleh lebih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk ghaddul basar menundukkan pandangan di dalam surat An-Nur. Allah berfirman, "Qul lil mu'minin," katakanlah kepada orang beriman. yaguddu min absarihim," hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. "Wa yahfazu furujahum," dan hendaknya mereka menjaga faraj-faraj mereka. Qadul basar. Nah, di antara pintu syaitan menjatuhkan kita ke dalam maksiat adalah melalui pandangan mata. Dengarkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah kata beliau <clears throat> kata beliau wan nadharu aslu ami amatil hawadis alati tusibul insan. Kata beliau pandangan itu adalah sumber mayoritas kejadian-kejadian yang menimpa manusia. Dia berbuat jelek, berbuat maksiat, berbuat dosa, seringnya karena pandangan. Kata beliau, "Fa'inna nazrata turidul khatarah. kotor. kalau sudah ngelihat yang jelek, iya, Pelihatan itu akan melahirkan bisikan. Iya. Melihat yang jelek, melihat yang haram akhirnya punya bisikan untuk berbuat haram. Seperti. Thumma tulidul khatarah fikrah. Kemudian kalau sudah terbetik akhirnya punya pikiran ide berbuat jelek. Summatul fikrah syahwat. Kalau sudah kepikir akhirnya muncul syahwat. Summatul syahwa iradah. Kemudian dari situ muncul keinginan jelek. Summa taqwa fatasri azimah jazimah. Faqul fi'l akhirnya sudah karena iradah ingin ingin akhirnya dia pun bertekad bulat untuk melakukan kemaksiatan. Awalnya apa? Awalnya dari mana? melihat yang haram. Melihat yang haram. Sehingga pentingnya godul basar karena pandangan itu kalau diumbar iya tidak dijaga akan melahirkan kejelekan-kejelekan. Saya bacakan di sini khawani rahimakumullah kata Ibnu Qayyim rahimahullah manafi' Qaddil basar Manfaat-manfaat menundukkan pandangan Manfaat-manfaat menundukkan pandangan Yang pertama kata beliau rahimahullah taala di antara manfaat menundukkan pandangan ya seorang ia menundukkan pandangan berarti dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah merintahkan, "Qul lil mu'minin," katakan kepada orang beriman, ya "Yaghuddu min absarihim," hendaknya mereka menundukkan pandangan. Tundukkan pandangan dari yang haram-haram dan yang bukan mahram. Perintah. Ketika dia menundukkan pandangan berarti dia menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Manfaat yang kedua kata beliau annahu yamna'u usul athari sahmil masmum alladhi la'alla fi halaka ila qalbi. Kata beliau yang kedua dengan dia dudukan pandangan iya dia akan mencegah dirinya dari panah beracun. Jadi misalkan pandangan harum dengan pinah panah beracun. Tadi. Iya, karena ketika keluar nggak jaga pandangan umbar ke sana kemari ngelihat ya akhirnya ngelihat yang haram kepikiran akhirnya menyebabkan ah, berkurangnya semangat menyebabkan tadi kata Imam Waqi' dan Imam Malik apa ah, ganggu hafalan ganggu belajar harus harusnya ngapal fokus ngapal belajar pagi subuh itu ngapal iya orang-orang ngapal dia sibuk bacanya baca kelihatan bukan megang tapi pikirannya kemana-mana iya pikirannya mikir yang dilihat ganggu sudah dosa terganggu belajarnya yang ketiga kata beliau rahimahullah taala tidak saya baca semua adalah annahu yuqawil qalba akan menguatkan kalbu. Iya. Wa yufrihu membuat senangnya gembiranya kalbu. Kama anna itlaqal basar yud'ifuhu wa yuzinu sebagaimana seorang yang mengumbar pandangan tidak menjaga pandangan iya itu akan membuat lemah hal hatinya dan buat sedih Iya, dengan dia Godul Basar menjaga imannya ya menjaga amalnya menjaga diri dari dosa akan menguatkan kalbunya Di antara yang terpenting ikhwan billah rahiman rahimakumullah kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah annahu yurithu firasatan sadiqatan allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. والصادق والكاذب kata beliau di antara faidah menundukkan pandangan menjaga pandangan tidak mengumbar melihat yang haram menundukkannya menjaganya itu kata beliau adalah akan melahirkan dia memiliki pirasat yang benar pirasat yang bagus pirasat yang senantiasa betul sehingga dia dengan firasat tersebut bisa membedakan antara hak dengan batil, antara sadiq dan kadhib. Iya, firasat seorang mukmin hak. Iya, sehingga dia bisa ketemu orang firasatnya betul. Ini sepertinya orang baik, ini sepertinya orang benar, ini sepertinya orang pendusta, ini orang pengkhianat. Ini firasat. Di antara sebab seorang memiliki firasat yang benar itu adalah dengan godul basar Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah qala Syuja' al-Kirmani rahimahullah kata beliau man ammara zahirahu bittiba'i sunnah barang siapa yang memakmurkan zahirnya dengan mengikuti sunnah maksudnya zahir adalah amal zahiri dia berupaya penampilan dia amal dia itu mengikuti sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wabatinahu bidawamil muraqabah dan batinnya hatinya senantiasa terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya terus mengamalkan sunnah sesuai sunnah. Hatinya senantiasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Qala wa ghadda basarahu anil maharim dan dia tundukkan pandangannya dari yang haram-haram. Dia tundukkan dari melihat yang haram Qala wa kaffa nafsahu an Yang keempat dia jaga diri dari yang subhat-subhat. Yang kelima kata beliau waktu dia bil halal dan dia diberi makan dia memakan dari yang halal-halal. Iya, lima. Yang pertama apa? Yang pertama dia senantiasa amalannya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berupaya ikuti sunnah Rasul. Yang kedua, hatinya, kalbunya senantiasa merasa diawasi oleh Allah terus. Iya. Yang ketiga, dia nundukkan apa? Pandangannya terus. Tidak mau melihat yang haram. Tundukkan pandangan yang haram-haram. Yang keempat, dia tidak mau yang subhat-subhat, tidak mau makan minum yang subhat-subhat. Yang kelima, dia hanya ingin makan yang dari halal halal. Kata beliau, orang seperti ini lam tuhti lahu pirasah. Pirasatnya hampir tidak pernah salah. Punya pirasat yang biasa benar. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan menjelaskan iya kata beliau karena Allah Subhanahu wa taala itu yuzil abda ala amalihi bima huwa min jinsi amalihi karena Allah itu membalas seorang hamba sesuai dengan jenis amalannya. Allah membalas hamba dengan sejenis amalannya. Al jazaa min jinsi amal. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengganti untuk seorang hamba Iya, ketika seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan lebih baik. Man taraka syai'an illa awadahu Allah minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti lebih baik darinya. Nah, orang ini man taraka syanillah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti lebih baik. Orang ini ketika dia ghadda basara, dia nundukkan pandangannya, dari yang haram. Dia meninggalkan pandangan yang haram. Tidak digunakan. Matanya, matanya, basornya. Tidak digunakan untuk yang haram. Ditundukkan dari yang haram. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nur pada mata hatinya, basirahnya. Ketika matanya, mata wajahnya, mata kepalanya ditutup dari yang haram, tidak melihat yang haram, Allah balas dengan Allah berikan nur pada mata hatinya, basirahnya. Ketika basarnya ditutup yang haram, Allah buka basirahnya. Ya, sehingga dia memiliki firasat yang benar. Kata beliau, Faidah ghadda basaru an mahar billahi. Ketika dia tutup, dia tundukkan pandangannya dari yang haram-haram Allah haramkan. Awadahullah Allah ganti Bian yutliqa nura basiratihi Allah pun berikan cahaya pada basirah iwadhan sebagai balasan ganti an habsi basarihi ini qul rahimun rahimakumullah yang berikutnya gadul basar nundukkan pandangan dari yang haram di antara faedahnya adalah iya bisa menjadi sebab seorang memiliki firasat. Firasat yang benar. Iya, firasat yang benar yang bagus. Berikutnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dengan seorang mendukan pandangan kata beliau annahu yad yasuddu ala syaitan madkhalahu ilal qalbi فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء إلى مكان الهالي dengan seorang menundukkan pandangan dari yang haram, menundukkan pandangan, maka dia menutup jalan masuk setan ke hati, ke kalbunya. Ya, tadi itu kata beliau di awal. Kalau sudah ngelihat yang haram, akhirnya muncul bisikan-bisikan jelek. Kalau sudah bisikan jelek, akhirnya kepikiran. Udah kepikiran, akhirnya punya keinginan. Akhirnya berbuat jelek. Dengan dia tutup pandangannya, dia tundukkan pandangannya, dia iya menutup celah pintu syaitan masuk ke hati. Kata beliau, karena syaitan itu masuk bersama pandangan. Syaitan menembus ke hati seseorang lebih cepat dari udara ketika menempati tempat yang kosong. Iya, maka cara menutup celah syaitan ke diri kita diantara adalah dengan nutukan pandangan. Berikutnya, penting untuk talibul ilmi kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di antara faidah Qadul basar menentukan pandangan adalah kata beliau an yufrigal qalba litafakkur fi masalihi wasigal biha. Dengan dia menundukkan pandangan maka bisa memberikan kepada kalbu kita kesempatan untuk tafakkur. Iya, fokus tafakkur untuk sesuatu yang bermaslahat dan tersibukkan dengannya. Kalau kita talibul ilmi iya para santri tadi saya sebutkan dia tidak melihat sesuatu yang haram akhirnya dia fokus belajarnya dia fokus menghafalnya fokus merajaahnya tersibukkan dengan sesuatu yang bermasalah untuk dirinya dalam belajar. Tapi wa itlaqul basar yunsihi dzalik wa yahulu baina wa baina. Dia bisa tafakur mungkin kalau pas malam dia bisa iya koreksi diri. Iya, tadi pagi ini bagaimana apa yang saya lakukan, apa yang kurang. Iya. Apa yang sahabat diri saya, Bersifat tapi ketika dia mengumbar pandangannya sembarang melihat sesuatu yang haram, ini akan menghalangi dia dari tafakur. Menghalangi dia dari apa yang seharusnya dilakukan di kemaslahatan hati. Tadi yang seharusnya baca Quran nggak fokus baca Quran, yang harusnya ngapal Quran nggak fokus, harusnya meraja, harusnya belajar terganggu dengan sebab mengumbar pandangan. Dan yang terakhir Kata beliau rahimahallahu taala kata Ibnu Qayyim rahimahallahu taala antara mata dengan kalbu itu ada keterkaitan kuat. Kata beliau anna bainal ain wal qalb antara mata dengan kalbu itu ada manfadzan atau ada jalan celah yujibu intiqal ahadimal akhar menjadi babkan berpindahnya satu kepada yang lain sehingga kata beliau rahimahullah wa an yasluha bisalahihi web sudah bipasadi sehingga bisa yang satu itu bagus karena bagusnya yang ini yang satu rusak dengan sebab rusaknya ini keterkaitan kuat kata beliau Faida kolbu, qalbu dan nazar. Kalau hati sudah rusak, maka pandangan juga rusak. Akhirnya ngumbar pandangan kemana-mana. Iya, melihat sembarang. Tidak ada batas. Qala wa idza dan nazar fasadal qalb. Kalau pandangan yang rusak tidak dijaga juga menyebabkan rusaknya hati. Iya, kalau hati sudah rusak bahaya. Ini khonafillah rahiman rahimukumullah sehingga di antara yang terpenting untuk kita para tulab ya para santri ya adalah dijaga pandangan. Ingat ingat nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika kita melihat tidak sengaja yang haram, jangan lanjutkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ali wahai Ali la tutbi' an-nadhrah nadhrah. Ya jangan kamu iringi pandangan yang satu dengan yang lainnya. Kalau ngelihat sesuatu tidak sengaja jangan diulang. Karena fa innal bakal ula. Kalau yang pertama memang itu udzur, tidak sengaja walaysat laka saniyah. ataupun yang kedua, kamu tidak berhak melakukannya. Para santri, maksiat itu adalah pengganti pengganggu kita belajar. Dan maksiat yang banyak dilakukan di atas maksiat dengan mata. Saya bilang tadi ada dua. Ada yang kadang langsung melihat di jalan yang tidak boleh dilihat ada godaan yang besar. Makanya guru-guru kita iya, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ami-ami kita iya melarang pegang HP, melarang pegang iya Android dan lainnya. Ini. Banyak fitnah di situ. Banyak orang terjerumus mengumbar pandangan di situ sehingga dia kemudian terganggu dari ibadahnya, terganggu dari belajarnya. Iya, dia kemudian akhirnya terjatuh dalam perbuatan-perbuatan haram yang merusak agamanya. Ya, sehingga dijauhi. Iya. Allah alam bisawab saya kira cukup. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.